dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atraful ardi ulama'uha yang dimaksud dengan ujung-ujung tepian-tepian dari bumi adalah para ulama'nya sehingga kalau dikatakan bumi itu berkurang artinya ketika berkurangnya para ulama